Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini dan juga dilanjutkan dengan hadir majelis taklim yang mana sebagaimana waktu-waktu terdahulu saya membacakan kitab yang ditulis Hadrat Syekh Al-Kiai Al-Haj Muhammad Hashim Ash'ari dalam judul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah pada malam hari ini sampai pada halaman 19. Mari dibuka halaman 19. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المغفر له الكيعي الحاج حضرة الشيخ المكرم كي هجي محمد هاشم أشعري رحمة الله عليه رحمة الأبرار Faslun fasal fi dzikril ahadits wal atharil waridati di dalam penyebutan hadis-hadis maksudnya hadis-hadis Nabi wal athar dan ucapan-ucapan para sahabat al waridat yang mencakup fi raf'il ilmi di dalam pencabutan ilmu agama wa nuzulil jahli dan terjadinya kebodohan di kalangan masyarakat maksudnya wa inzarin nabi dan peringatan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wa i'lamihi dan pengumuman dari Nabi bi annal akhirah syarrun bahwasanya pada hari akhir zaman itu syarrun penuh dengan kejahatan atau penuh dengan keburukan wa anna ummatahu dan bahwasanya umat beliau yaitu umat Islam Satatabba'ul muhdatsat akan mengikuti hal-hal yang baru yang dilarang maksudnya minal umuri dari perkara-perkara agama wal bid'ai dan bid'ah bid'ah bid'ah di sini maksudnya adalah sesuatu yang sesat atau perkara-perkara yang sesat wal ahwa'i dan mengikuti hawa nafsu. Wa an-nadina dan bahwasanya agama Islam itu innama yabqa inda khasatin minan nas akan tetap hanya pada orang-orang khusus saja bahwasanya agama atau syariat Islam itu di akhir zaman akan tetap ada cuman di kalangan orang-orang khusus saja. Sedangkan awamun nas awamun nas kebanyakan masyarakat menurut judul ini akan lepas dari agama Islam, lepas dari syariat, jauh dari tuntunan agama. Ini terjadi di akhir zaman. Itu judul yang dipilih oleh al mawfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Kalau kita cermati judulnya saja, dari judulnya saja, rasanya zaman-zaman sekarang ini sudah terjadi apa yang disebutkan oleh beliau Kiai Haji Hashim Ash'ari. Umat Islam sudah banyak yang lepas dari agamanya. Ya, bukan hanya demikian. Ini di Jakarta ini lagi rame. Ada anak-anak remaja bahkan anak-anak SD sudah berani minum bir di depan halayak. Karena di Jakarta ini ada peraturan baru dikatakan bahwa bir itu tidak dilarang oleh pemerintah. Ya, oleh gubernur lah sekarang ya. Nah ini kemudian dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan. Yang ngamalkan itu anak-anak SD kalau ke warung-warung itu kemudian beli bir, ya bir apa saja lah situ saya tidak tahu ada fotonya ini. Ya minum bir dengan kursinya, dengan mejanya. Ini zaman sekarang demikian. Ini remajanya, bukan remaja ya, anak-anak, anak SD. Nah, itu kan namanya lepas. Lepas dari apa? Kontrol syariat. Ini luar biasa. Alhamdulillah bapak-bapak masih ada malam hari ini di mana? Di tempat ini ya, di masjid ini. Ini termasuk khosotun nas, orang-orang yang khusus diberi hidayah oleh Allah untuk mau hadir di majelis taklim. Tidak semuanya demikian. Ya. Baik. Nah itu kalau menurut saya dia Kiai Hasyim Asy'ari seorang alim minal aulia ya barangkali memang beliau diberi pemahaman kasyaf pemahaman apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya sekarang ini ya kan terjadi ya. Baik, saya lanjutkan bacaan kitabnya. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathil Bari. Berkatalah Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Bukhari. Kitabnya besar. Kitabnya ini panjang lebar ya. Itu Fathul Bari kalau ditumpuk bukan disusun ditumpuk ya. Ditumpuk itu kayak juz 1, juz 2, juz 3 ditumpuk kurang lebih setengah meter mungkin ya. Jadi sudah tidak tahu berapa ribu halaman beliau tulis. Nah, jadi tumpukan kalau sejajarkan begini ke samping gitu ya disusun ke samping juga diukur berapa? Kurang lebih setengah meter. Itu besarnya kitab Fathul Bari karangan ah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal beliau ini adalah ya seorang ulama yang luar biasa di zaman itu. Sama sekarang ada tidak kira-kira ada orang mengarang kitab yang besarnya kalau disusun demikian ya bisa sampai setengah meter. Wah jarang sekali. Jangankan demikian, jangankan suruh ngarang, kita disuruh baca Fathul Bari itu loh. Gak kelar-kelar ini. Ya, gak ada yang ampun. Itu bedanya ulama zaman dahulu dengan ulama zaman sekarang atau orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Orang zaman dahulu menulis buku ya, kalau saya gambarkan tadi itu setengah meter itu kira-kira berapa halaman ya setengah meter? Kak tahu ya berapa ribu halaman itu. Orang sekarang nggak usah suruh nulis, nggak usah suruh mikir, suruh baca, toh itu lo nggak kober, ya dah, gak di kober kober no ini orang sekarang. Ya. ya. itu bedanya. Karena itu dikatakan zaman semakin akhir semakin buruk, semakin akhir lagi semakin buruk, tambah buruk, tambah buruk. Demikian dan seterusnya. Berkata Siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yaqbidullahul ulama'a wa yaqbidul ilma ma'ahum. Allah akan mencabut nyawa para ulama dan Allah akan mencabut ilmu bersama pencabutan nyawa para ulama. hari ini dan zaman sekarang nggak usah mencari ulama yang seperti Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak usah semacam itu. Nyari kayak Kiai Haji Hashim Ashari saja rasanya nggak ada. Rasanya susah mencari seperti Kiai Haji Hashim Ashari. apalagi mencari figur seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, ini karena apa? Ya karena ilmu ilmu mereka ini sudah dicabut oleh Allah bersama dengan wafatnya para ulama tersebut. Ini sehingga terjadi krisis kepemimpinan, krisis keulamaan, krisis keilmuan, krisis akhlak, krisis moral di zaman sekarang ini gara-gara orang-orang tua kita, ulama-ulama kita sudah dipanggil eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatansha'u maka akan bermunculanlah kejadian-kejadian yang tentu kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan syariat ya yanzu ba'duhum ala ba'din yang seakan-akan kejadian itu menerkam satu kejadian di antara umat Islam itu ala ba'din menerkam kepada sebagian yang lain saking cakar mencakar saling menjatuhkan nazwal airi alal airi ibarat lompatan keledai liar terhadap keledai liar yang lainnya, saling salib menyalip, saling sikut menyikut. Wa yakunu syaikh fihim mustad'ifan sehingga terjadilah orang-orang sepuh, orang-orang tua, syekh, masyayikh, ulama-ulama itu seakan-akan menjadi orang yang lemah di kalangan mereka yaitu di kalangan umat Artinya lemah, maksudnya pendapat-pendapat baiknya sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat. Ya, pendapatnya ulama-ulama, masyayikh, guru-guru sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat secara umum. Ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat? yang memenuhi hawa nafsunya, semau gue itu yang terjadi. Ya, Ya barangkali kalau kita melihat kenyataan demikian ya. Kalau gampangnya itu orang diajak mengaji, diajak berbuat baik mengaji dengan orang diajak joget-joget, hadir musik atau undangan-undangan yang sifatnya hura-hura, ya dah. Jauh lebih banyak mana yang hadir? Yang ngaji dengan yang nonton bola gitu aja <laughs> banyak mana ya. Yang ngaji sudah pagi, siang, malam diumumkan di mana-mana. Di masjid, di ini bahkan dengan spanduk-spanduk. Ya banyak ada yang hadir. Tapi bola itu gak pakai di umumkan sudah mengumumkan dirinya sendiri, ya ada. Mereka sudah pada koordinasi. Demikian dan seterusnya. Ini umum ya. Itu berarti apa? Al-masyayikh, para ulama, para sesepuh ini mustadifan seperti orang lemah di kalangan masyarakat. Kenapa masyarakatnya lebih terfokus kepada melampiaskan hawa nafsunya, keinginan-keinginan pribadinya tanpa disekat oleh aturan syariat Islam. Itu yang terjadi. Ya bukan masyarakat saja ya, maksudnya masyarakat secara umum. Bukan masyarakat bawah saja. Sama sekarang baik masyarakat bawah atas sedikit pejabatnya dan orang-orang berpendidikannya, cendikiawannya itu juga demikian banyak. Ya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di mana-mana mereka lebih enjoy dengan kehidupannya daripada kembali kepada syariat Islam, daripada kepada aturan yang diajarkan oleh para ulama. Itu demikian yang terjadi. Kita lanjutkan warwa Abu Umamah diriwayatkan oleh Imam Abu Umama. Sayyidina Abu Umama radhiyallahu taala anhu sahabat ya lama karena hajjatul wada tatkala terjadi pada haji wada Koma berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jumali adama di depan sebagian masyarakat atau sejumlah masyarakat sejumlah para sahabat. Faqala lantas beliau bersabda pidato lah barangkali ceramah lah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai umat. Khudhu minal ilmi qabla an yukbab. Khudhu ambillah minal ilmi dari ilmu itu qabla an yukbab sebelum dicabut Wa yurfa aminal yurfa'a ardi sebelum diangkat dari bumi. Jadi di zaman Nabi saja Nabi sudah perintah agar masyarakat belajar ilmu karena dikhawatirkan ilmu itu segera dicabut oleh Allah dari muka bumi. Ala inna al ilmi dhahabu hamalatihi ala ketahuilah bahwasannya perginya atau hilangnya ilmu itu karena hilangnya yang memilikinya yaitu para ulama. Kalau para ulama pembawa-pembawa ilmu itu sudah tidak ada di muka bumi ini otomatis ilmunya dicabut. Fasalahu Arabiyun maka seorang usul bertanya sahabatnya kepada beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola berkatalah orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Bagaimana mungkin ilmu itu dicabut dari kita? Wabain adhurina al masahif. Sedangkan di sekitar kita ini atau pada kita ini ada mushaf-mushaf. qad ta'allamna ma fiha dan kami sudah mempelajari mendalami mafia apa yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an maksudnya. ha abna abna'ana dan kami juga sudah mengajarkan mushaf-mushaf tersebut kepada anak-anak kita, wanita ana dan juga istri-istri kita, wa khadimana dan pembantu-pembantu kita. Farofa ilaihi ra'sahu wa huwa muhdibun Lantas Nabi mengangkat kepalanya. Bahwa muhdibun dan beliau sedikit agak marah. Fakola. Kemudian beliau bersabda. Wahadihil Yahud wan Nasoro. Baina adhurihim al-masahif. Ketahuilah itu orang-orang Yahudi di zaman tersebut ya, di zaman Nabi ya. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baina adhurihim al-masahib di antara mereka itu juga ada mushaf-mushaf alias eh, kitab-kitab uh, suci mereka. Walam yata'allaku minhuma tapi mereka tidak mau terikat dengan aturan baik Taurat maupun Injil yang asli tidak mau mereka. Kenyataannya demikian. Biharfin fima jahum bihi ambiyahum dengan satu huruf saja dengan apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Itu orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mau. Itu kan nyata. Demikian juga besok Al-Quran itu tetap ada pada diri kalian. Di sekitar kalian. Ya kalau zaman sekarang dibaca ya dibaca. Cuma tidak diamalkan. Ini jadi masalah. Ya dah. Apalagi kalau Ramadan kan ramai orang mengaji Al-Quran. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ya dah. Ramadan pisan gak apa-apa gitu ya. Tapi apakah diamalkan? Ya, ini jadi permasalahan tersendiri. Saya contohkan, saya contohkan. Tadi pas bahas Ramadan tadi. Kenapa kita kok bersama-sama di Indonesia ini, bahkan juga pemerintahan ini ya, kok rame kalau bulan suci Ramadan ada rukyah, ya, permukaan permulaan awal Ramadan. Betul enggak? rame, Alhamdulillah meriah Ramadan. Bahkan orang yang biasa maksiat pun kalau di awal Ramadan itu sepi biasanya. Bukan sekedar itu. Bintang-bintang film yang biasa tidak pernah bicara agama kalau sudah Ramadan di televisi ini marah dengan penampilan-penampilan ya masya Allah lah alhamdulillah daripada enggak sama sekali betul ya kalau dipikir demikian betul Kenapa kok demikian Ramadan? Karena mereka meyakini satu ayat. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas diri kalian alaikum asyam puasa pada bulan Ramadan. Kalimat kutiba alaikum Asyam diwajibkan atas kalian pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Kutiba ya, kalimat kutiba. Sudah. Alhamdulillah ada satu ayat. Kita rame-rame berpuasa, kita rame-rame menghormati Ramadan, kita rame-rame memeriahkan puasa tersebut, Ramadan, baca Quran segala macam, Kenapa? Ya karena kita masih mampu dan tidak berat bagi kita tidak berat ya. Walaupun memang dikatakan berat karena puasa, tapi bagi jiwa kita tidak berat. Ya, sudah alhamdulillah. Bukan kita saja, sampai pemerintahan pusat pun berbicara masalah Ramadan. Betul? Tapi di ayat yang lain, di ayat yang lain ini sama-sama Al-Qur'an ini ya. Turunnya juga sama dari Allah. Di bawah malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad kemudian oleh Nabi Muhammad diajarkan kepada seluruh umat Islam tapi berbeda menyikapinya orang sekarang di sana ada ayat Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian al-kisos untuk menerapkan kisos fil jika ada pembunuhan orang yang membunuh ya wajib dibunuh ayat yang lain mengatakan al-ainu bil aini kalau ada orang melukai mata seseorang maka yang melukai itu dikisos dengan melukai mata orang tersebut Al-udhunu bil udhuni, telinga dengan telinga. Wal juruh hakisos Kalau ada juruh, ada luka, bagaimana lukanya? Ya dihukum sama. Di ayat yang lain juga tentang pencurian harus potong tangan. Di sini ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sama dengan kutiba alaikumusiyam. Tapi kenyataannya orang-orang kita, orang Islam zaman sekarang gimana? Puasa oke okay lah karena tidak menyakiti, ya tidak menakutkan puasa. Begitu kisah semua mulai dari yang pusat sampai yang daerah, ya mulai dari pemerintahan pusat presiden sampai RT RW dan masyarakat semuanya yang muslim mana ada yang mengamalkannya nggak ada yang mengamalkannya nggak ada yang mengamalkannya bahkan kalau diajak ayo kita hidupkan syariat Islam mulai dari atas sampai bawah semua aturan pakai Islam tidak bakalan mau DPR pun tidak akan mau MPR tidak akan mau perwakilan-perwakilan tidak akan mau pejabat-pejabat mau. Kenapa? Ya karena ini syariat yang berat. Nah, kadang-kadang nah, kita ini memilih syariat yang ringan-ringan. Ya wis, lumayan lah nak poso nih ya. Lumayan puasa. Itulah kenyataannya. Dan itu yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu syariat dicabut zaman sekarang. Karena itu Nabi sudah berwasiat Gimana? Jadi dikatakan ya ayuhan nas wahai umat manusia, khudhu minal ilmi qabla an yukbab. Kamu ambil, kamu amalkan dari ilmu itu sebelum dicabut. Wa qabla an yurfa minal ard dan sebelum diangkat dari bumi. Barangkali tentang kisos ini ya. Kisos ini ya ini salah satu ilmu yang sudah dicabut oleh Allah dari hati umat Islam ya. Sudah mati Islam takut baru dengar kisos itu aja sudah takut umat Islam ya. Nah, coba ada tidak di dalam syariat kitab mana saja saya ingin tahu kalau ada. Orang mencuri di penjara ada tidak? nggak ada. Ya tidak Kitab yang dipelajari baik di eh, apa ya? Di sekolahan, di madrasah, atau tempat kuliah-kuliah umum Islaman maksudnya ya. Di pesantren, mulai kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Yang namanya mencuri itu hukumannya diapakan? Dipotong tangan. Tapi prakteknya ilmu itu sudah dicabut oleh Allah, nggak ada yang mempraktekkannya. Ini kasus. Kapan terjadi semacam itu? Ya zaman kita ini. Ya dah zaman yang ditakutkan oleh Kiai Hashim Ash' Zaman kita ini sudah terjadi semacam itu. Baik, saya lanjutkan. Wahala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas mustaminina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim fa idza atahumul ilmu min kibali asawirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku la yazalun nas mustamilin bi khairin orang-orang itu akan senantiasa menjadi baik selagi apa selagi mereka kedatangan alias mengambil ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa agar diri dan mengambil ilmu dari para ulama-ulama terkemuka ulama besar terdahulu kalau umat itu masih berpegang teguh dengan ajaran yang jelas jalan Al-Quran hadis sudah maklum ya. Ajaran dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf itu yang diambil dan orang-orang besar di antara mereka maka umat semacam itu akan baik akan lestari kebaikannya tapi jika umat Islam itu sudah mengambil ilmu dari orang-orang bawah, orang-orang awam, bukan ulama-ulama salah. lalu zaman sekarang ini dari tokoh-tokoh yang tidak kompeten di dalam bidang keagamaannya, tiba-tiba berbicara agama dan diambil. Watafarqat ahwa'uhum lantas bercerai berela kepentingan-kepentingan mereka halaku pasti akan rusak, pasti akan hancur. Sekarang ini kan musimnya. Ya. Saya seringkali yang menyampaikan, saya tidak menyebut nama. Ya. Saya kadang-kadang mendengarkan ya, tokoh-tokoh ya, Islam, tokoh saya katakan bukan ulama ya, tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan ide-ide kreatifnya lewat televisi. Tapi seringkali keluar dari jalur syariat. Saya pernah mendengarkan dengan telinga saya sendiri. Waktu itu saya tidak sengaja melihat televisi acara pengajian tanya jawab. Ada yang bertanya. Mau tanya gimana hukumnya seorang wanita yang haid? Lah, orang itu sudah pakai pembalut wanita. Dia masuk masjid. Gimana hukumnya? Soalnya menurut yang kami ketahui Kata para ustadz bahwa wanita head tidak boleh masuk masjid karena dikhawatirkan darahnya menetes. Zaman sekarang sudah ada pembalut wanita atau softtek lah, yang mana tidak mungkin darah itu menetes. Maka bagaimana hukumnya orang yang head sudah pakai pembalut wanita dan masuk masjid? Jawabannya enak, jawabannya secara akal aja. Dijawab begini, ya asalkan darahnya nggak netes ya boleh-boleh saja. Subhanallah, bukan itu ilmu agama, bukan ilmu pikiran ilmu agama itu. Wanita haid, wanita nifas sama dengan lelaki junub. Tidak ada bedanya. Wanita haid, wanita nifas itu dihukumi najis hukmi, bukan karena darahnya menetes atau tidak menetes. Sama dengan lelaki junub. Lelaki junub tidak mungkin kencing di masjid. Ya dah, tapi tetap haram masuk masjid. Jadi wanita head mau pakai softtek, mau bersih, ya. Kalau dia belum suci, tetap haram masuk masjid sama dengan lelaki junub. Kecuali lewat yang darurat. Lewat yang darurat itu demikian gambarannya ya. Misalnya saya anggap pengimaman ini rumah saya. Pengimaman ini loh ya. Ini bukan masjid, saya anggap pengimaman ini rumah saya. Kemudian tidak ada air di rumah saya, adanya di kamar mandi di timur masjid ini. Lah saya kebetulan tidur jonok saya. Mimpi jonok. Tidak bisa lagi kecuali melewati masjid mau keluar dari rumah saya nggak ada lewat pintu lagi. Maka ubur fil masjid melewati masjid karena darurat tidak mungkin lagi kalau tidak lewat situ. Nah, ini diperbolehkan. Demikian juga wanita haid. Andai kata pengimaman ini rumahnya, kemudian dia harus mandi di timur masjid sana, maka dia boleh melewati saja ubur namanya. Tapi kalau wukuf, iktikaf berhenti walaupun sejenak di masjid Niatnya masuk masjid, mau dengarkan pengajian, hadir pengajian, baca solawat, apa saja lah Tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Karena itu wanita haid dimuliakan. Kalau dia punya keinginan hadir di masjid, dia tidak bisa. Dia cukup di rumah, hatinya di masjid. Aduh saya kepingin mengaji, saya tidak bisa hadir karena haid. Itu sudah dapat pahala. Sudah cukup di rumah itu sudah dapat pahala. Itu kemuliaan orang yang haid. Termasuk misalnya punya suami. Suaminya akan berangkat ke masjid. Dipersiapkan. Misalnya mengatakan, Pak, saya nggak bisa hadir di masjid karena saya haid. Bapak saja yang berangkat ini pecinya, ini bajunya, ini sarungnya, ini sajadahnya bapak yang berangkat. Itu si ibu yang head sudah dapat pahalanya Etikaf di masjid kan cukup enak itu penghormatan dari syariat. Begitu maksudnya. Ya, bukan langsung yang penting darahnya nggak netes boleh. Ini namanya sudah meninggalkan ajaran syariat. Ini terjadi. Ya, terjadi. Naudzubillahimin min dari. Saya lanjutkan. Warawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi di dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala la taqumu sa'atu tidak akan terjadi kiamat hatta sehingga tak takhuda ummati bi ahdil quruni qablaha sehingga umatku maksudnya umat Islam ini ya sehingga umatku akan berkiblat kepada kurun qoblaha orang-orang sebelum datang Nabi yaitu orang uh, apa ya sebelum Islam hadir ya sebelum Islam datang artinya orang-orang berkiblat kepada orang zaman dahulu kala zaman jahiliyah shibran di shibran baik itu sejengkal demi sejengkal wadhiroan bi atau sehasta demi sehasta Fakila lantas diucapkan ya Rasulullah wahai Rasulullah kafarisin waru apakah seperti orang Persi dan orang Roma orang Persi kalau sekarang orang Syiah ya orang Persi sekarang orang Syiah kalau zaman dahulu adalah orang Majusi dulu zamannya Majusi sekarang Syiah Majusi dan Syiah sama-sama, apalagi di versi Persi Iran itu sudah non muslim karena mereka menyembah Sayyidina Ali, mereka menyembah Sayyidina Hasan, menyembah Sayyidina Husain dan seterusnya. Ya, itu banyak. Bahkan sekarang di Persi atau di Iran sana dan orang-orang yang terkait dengannya itu sudah punya Ka'bah tersendiri. Mereka tidak lagi haji ke Baitullah ke Makkah, tapi hajinya di Ka'bah versi Iran. Mereka bukan labbaik Allah, labbaik Allah, saya punya videonya. Tapi labbaik kayak Hussein, labbaik kayak Ali. Bukan labbaik Allah. Kalau kita kan labbaik Allah. Ya, wahai Allah kan gitu kan ya. Labbaik Allah itu baik. Ya. Kalau bahasa Jawa itu dalam kan gitu ya. Dalam wahai Allah kan bahasa Jawanya ya. Tapi kalau orang-orang Iran itu enggak labbaik kayak Hussein, labbaik kayak Haidar, labbaik kayak Ali, Baiklah wahai Ali, baiklah wahai Hussein, itu Tuhan mereka. Naudzubillahimin. Nalik ahli Saya banyak kalau mungkin dari yang muda-muda bisa melihat di YouTube, itu bisa dilihat Ka'bah dan haji versi Syiah Iran. Nanti akan muncul ya. Buka nyanyian-nyanyian mereka akan muncul. Artinya dekir-dekir lah. Katakan doa-doa mereka kepada imam-imam mereka bukan kepada Allah akan muncul di situ. Baik, karena itu Rasulullah dikatakan eh, ditanya Kafari semerum apakah umat Islam akan berkiblat kepada Persia dan kepada Roma? Roma adalah Nasrani. Fakola lantas Nabi menjawab, wa minan nasi illahum Siapa lagi orang-orang buruk itu, orang-orang jahat itu kalau bukan mereka? orang Persia yang gurunya Majusi atau juga banyak Yahudinya atau juga orang Roma, orang-orang Nasrani. Siapa lagi kalau tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau tidak mengikuti mengikuti orang-orang Persia, orang Majusi dan orang-orang Nasrani? Siapa lagi yang diikuti kalau bukan orang-orang Syiah dan orang-orang Nasrani? Jadi Nabi menyetarakan orang Persia dengan orang Roma. Zaman sekarang sudah ter jadi zaman sekarang sudah terjadi. Bahkan orang kita banyak yang berkiblat. Sekarang ini loh anaknya umat Islam, warga NO lah gitu. Ngajinya itu ke Iran sudah banyak, yang ngaji ke Iran ke Persia sudah banyak. Itu dulu dikhawatirkan oleh Kiai Hashim Ashari sehingga Kiai Hashim Ashari menukil hadis Nabi ini zaman sekarang terjadi. La haula wala quwata illa Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna pasti kalian akan mengikuti sunana eh, mangkana qablakum kebiasaan orang-orang sebelum kalian shibron shibron sejengkal sejengkal wadiroan diroan dan sehasta demi sehasta hatta sehingga kholu andai kata orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasrani itu dakholu masuk fi hijri dobbin masuk ke lubang biawa tabak tubuhum kalian pun akan mengikuti mereka kulna kami katakan ya Rasulullah wahai Rasulullah al Yahudu wan Nasoro apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Ola Nabi menjawab, paman siapa lagi? Yang gak ada yang diikuti kecuali Yahudi dan Nasrani. Itu yang terjadi. Ya. Coba kalau Yahudi, pakaian orang Yahudi zaman sekarang sudah marah di kalangan umat Islam, remaja-remajanya, iya dah berkiblat kepada kebiasaan orang yang Yahudi. Apalagi sekarang yang apa? Anak-anak pakai tendeng pang gitu ya. Wah, luar biasa. Betul? Kebiasaan siapa itu? Kebiasaan orang ya Yahudi kozak namanya, potongan kozak. Apa potongan kozak itu? Potongan kozak itu haram, yaitu potongan yang sedikit misalnya samping ini gondol, atasnya ada. Kemudian samping sebelahnya lagi gondol, seperti ada garis-garis yang namanya kozak. Itu haram di dalam Islam, yaitu dikatakan rambut syirik syair syirik rambut di masa zaman musyrikun orang-orang zaman dahulu kala itu tidak boleh ya tapi zaman sekarang gimana ya orang-orang kita anak-anak kita remaja kita ini terjadi yang kedua orang-orang Nasrani zaman sekarang orang Islam membela orang Nasrani kan banyak sangat banyak bergaul dengan orang Nasrani banyak Berbaik hati dengan orang Nasrani banyak. Sampai ikut memeriahkan Natalnya orang Nasrani banyak. Ya, bukan sekedar dengan mulut di televisi ditulis wah selamat hari Natal dan tahun baru banyak ya, ini mengikuti belum lagi kalau Valentin ini, ya Allah, anak-anak kita menjadi korban Valentina Padahal Valentin itu adalah hari raya kedua Nasrani. Terbesar yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah Valentin, miliknya orang Nasrani. Tapi kenyataannya siapa yang mengikut? Remaja kita, seluruh dunia, kita, remaja kita, darah daging kita, anak kita repot. Eh, ya, ini yang Maaf, maaf. Kalau sudah Valentin, jualan coklat. Siapa yang jualan? Bu Haji kadang-kadang yang jualan. Repot kita ini. Kalau Natalan, maaf maafin loh ya, Natalan. Yang jualan trompet siapa? Ya dah. Ya, gampangannya Pak Haji Muhyiddin yang <laughs> Bukan orang di sini seperti yang di TV ya. Orang Islam namanya itu baik-baik. Kadang-kadang namanya Cak Mat, Cak Gola, kadang-kadang ya. jualan trompet tahun baru, Natal. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Itu masyarakat umum yang beli siapa? Anaknya Pak Haji. Duitnya siapa? Duitnya Pak Haji dan Bu Haji itu yang terjadi. Luar biasa. Buk, belum lagi nanti pejabat-pejabat muslim, muslim loh. Rame-rame mengatakan selamat Natal dan tahun baru. Itu yang ditakutkan Nabi. Bahkan tokoh Islam itu loh sekarang sudah gandrung mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Katanya demi untuk kemasyarakatan. Itu yang ditakutkan Nabi. Itu yang ditakutkan kiai-kiai Mas Ari. Luar biasa. Ini sudah melanda dunia kita ini luar biasa. Ya, ya mudah-mudahan kita yang hadir ini dijaga oleh Allah SWT kita kita. Ya. Dikatakan tadi di awal bahwasanya ilmu agama itu ada tetap ada sampai hari kiamat ada. Tapi kalau ada seribu kumpulan orang mungkin cuma 50 orang yang masih pegang ajaran agama yang 950-nya hilang dari ajaran agama. Kalaupun mereka mengerti Islam, KTP-nya Islam, ya KTP-nya Islam, tapi perilakunya sudah keluar dari jalur-jalur agama Islam. Tapi bapak-bapak ya di dalam hadis yang lain dikatakan pada akhir zaman besok akan terjadi ya al mutamasik bidin kal al jamri Siapa orang yang akan berpegang teguh dengan agamanya, maka dia seperti memegang bara api. Panas loh pak, bara api dipegang gini panas loh pak, gak kuat pak. Kenapa gak kuat? Orang pegang bara api, kalau sampai yang semua pegang agama yang di masjid ini, sampai yang jadi musuhnya orang banyak. Mulai di Semoni, ya enggak, mau pocak sarungan yang di Semoni. Ya, Sampai lono wah iki heman biasa iki gak iso kumpul ambek kanca. Sampai dituduh hati dulu, lho. yang kalau demikian sampean bisa jadi teroris sama dan seterusnya. Ini yang terjadi. Ya dah. Semangka ini dan pokoknya orang yang memegang syariat dengan sesungguhnya kata Nabi kalkobet ala jamri seperti orang yang memegang bara api. ini yang terjadi. Kapan waktunya? Waktunya adalah zaman sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan kita termasuk orang yang beri kekhususan oleh Allah SWT tidak malu dan tidak takut walaupun harus memegang bara api alias kita berpegang teguh dengan syariat Islam yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran, hadis Nabi dan ajaran para sahabat serta para ulama salaf terdahulu sekalipun kita dikucilkan di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.